Alladzi alladzina huruf ke-21 mausul. Alladzi alladzani alladzina orang yang allati allatani allati alai orang yang ma apa yang man siapa yang alladzi artinya orang yang yuk minuna bukan huruf bi huruf pertama bijari bi dengan sa seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi ma ma huruf ke-21 mausul alladzi alladzani alladzina orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang unzila bukan huruf ila huruf pertama bijari bidengankah seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi ila artinya kepada k huruf ke-25 domir huhi Huhi dia lelaki Huma huma mereka berdua Hum him mereka lelaki Hadiah wanita Huma hima mereka berdua Hunna hinna mereka wanita Kakamu lelaki Kuma mer, kalian berdua Kum kalian lelaki Ki kamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami Ka artinya kamu lelaki Wa Wa huruf ke-13 al-atfu Wa dan al atau fa maka am atau shalalalala amma ada pun suma kemudian shalalalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi ma ma huruf ke-21 mausul aladzi aladzani aladzina orang yang alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang <clears throat> ma artinya apa yang unzila bukan huruf min huruf ke satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi min artinya dari kob bli kobla Qobla huruf ke dua puluh torok. Kobla artinya sebelum K K huruf ke dua puluh lima Domir Huhi dia lelaki huma mereka berdua Hum mereka lelaki hak dia wanita humaima mereka berdua hunahina mereka wanita ka kamu lelaki kuma kalian berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua kuna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami wa huruf ke 13 al-atfu bi huruf pertama bijari al-akhirah bukan huruf hum huruf ke-24 domir Huwahuma hum. Huwahuma hum. Dia lelaki. Huwa di huwa untuk lelaki satu huma untuk lelaki dua hum mereka lelaki yukinun bukan huruf